Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu.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 أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمر قال أن تريد أمة ربك وأن ترى ركعة الأراة العادة لأعشاء يتضالون في البنيان ثم انطلق فرجت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Naam barakallahu fikum ahsan. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya Naam barakallahu fikum kemungkinan besar e, jadwalnya untuk sementara ini diubah jadi jadwal ana Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang itu hari Senin yang akan datang biar persiapannya tidak terlalu mendadak antum ya. Hadis kedua. Sudah hafal belum? Start lagi. Nanti hari Senin, hari Senin ya. Hari Senin upayakan sudah datang di sini setorkan. Nah, barakallahu fikum, setorkan. Ini semuanya mutar semua, mutar. Nah, setelah siap ya? Siap? Ewa, hasil kedua, setorkan dengan suara yang lantang, jelas, lancar. Nah, barakallahu fikum dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala jadi Senin, Selasa, Rabu nanti eh, Kamis, Sabtu, Ahad Ustaz Bilal ini pengubahan jadwal aja ya. Nah, kemudian hari Jumat untuk kajian umum dan khusus libur full tapi dibagi untuk muraja Al-Qur'an setoran. Nah, barakallahu fikum. Hari hari-hari biasa Ba'dal asr tidak ada pelajaran tapi fokus ke Al-Qur'an. Itu perubahan jadwal sementara yang sudah kita ubah nah, tadi barakallahu fikum. Semoga dipahami, dimengerti dan dimaklumi serta diterapkan dan diamalkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala kita masih berada pada pembahasan mengenai mizan. Yaitu kemarin penyebutan mengenai Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa kemarin? Wasil atau al-Mu'tazili. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya mizan itu bukan mizan hakiki. Bukan timbangan yang hakiki, tapi menurut mereka adalah apa? Iqamatul adil, menegakkan keadilan. Jadi memang ada nanti mizan di hari kiamat itu ada, cuman mizan itu bukan timbangan hakiki kata mereka. Namun maknanya adalah menegakkan keadilan, akan ditegakkan keadilan. Kita katakan benar. Nah, mizan itu ada wujudnya dan hakikatnya ada. Penegakan keadilan juga ada. Bukan berarti maknanya mizan adalah menegakkan keadilan gitu loh ya. Na'am barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat Walaihsalam dalilun ilahukuluhum Tidak ada dalil bagi mereka kecuali akal-akal mereka. Fahum huli anhum lam yaraul mizan. Perhatikan baik-baik. Mereka mengingkari mizan. nam dikarenakan mereka apa? Tidak melihat mizan katanya. Wahum layuk minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman terhadap ghaib, alam ghaib. Wahadi afatu wahadi afatul i'timadi 'ala al-uqul. Inilah jeleknya penyakit yang apa? menyandarkan sesuatu pada akalnya. Jadi jangan sampai kita menyandarkan agama kita kepada akal. Tapi sandarkanlah na'am barakallahu fikum agama kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am. al mu'mina la ya'tamidu 'ala aqlihi, dikarenakan orang mukmin tidaklah menyandarkan kepada akalnya fi kulli syai' pada segala sesuatu. Jangan semuanya dikit akal. Akal itu upayakan dikendalikan dengan dalil. Jangan sampai malah justru dalil dikendalikan oleh akal. Jangan. Nah, maksudnya orang yang pandai mengakal-ngakali dalil itu jangan. Tapi bagaimana caranya? Akal dikendalikan oleh apa? Dalil. Nah barakallahu fikum. Wala aqlu dalilun. Akal bisa dikatakan dalil, walakin akan tapi la yakunu huwa kullu Akan tetapi walaupun akal itu juga bisa dikatakan dalil, tapi bukan pada segala sesuatu. Terkadang kita butuh enggak dalil, dalil akli? Butuh, seperti membantah orang-orang yang mengatakan Allah taala di mana-mana. Allah Ta'ala di mana-mana kata mereka. Kita bantah dengan dalil secara akal misalkan. Tanya kepada orang yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Coba sekarang Bapak berdoa. Secara akal aja ini naluri kita yang sehat. Eh, coba sekarang Bapak berdoa. Kira-kira Bapak bagaimana mengangkat tangannya? Ke kanan, ke kiri, atau ke bawah atau ke atas? Paham ya? Ini dia mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana secara tidak langsung dia terbantah secara akal di situ. Karena nggak mungkin dia berdoa tangannya ke bawah gini. Dan nggak mungkin dia berdoa tangannya ke kiri atau ke kanan atau ke depan. Mesti tangannya ke atas. Walaupun dia mengatakan Allah Taala di mana-mana. Coba bayangkan secara akal sudah terbantah. Jadi terkadang butuh nam cuman tidak segala sesuatu itu dengan akal. Paham ya? semuanya kembali pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dibantah dengan dalil Al-Qur'an, dengan As-Sunnah barulah diiringi dengan akal enggak masalah. Jangan sampai akal itu sebagai tujuan puncaknya jangan itu loh. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Jadi secara akal saja orang itu akan apa? Akan mengarahkan tangannya ke atas gitu loh, menunjukkan maksudnya Allah Taala di atas, bukan di mana-mana. Hunaka asya' la al aql. Di sana ada beberapa perkara yang tidak bisa diraih oleh akal. Fal umur al mughayyabah, maka semua perkara-perkara ghaib la yudrikuha al aql. Fala tuhakkim aqlaka fiha Artinya apa? Perkara-perkara ghaib, perkara yang enggak nampak itu enggak bisa akal kita meraihnya atau mengetahuinya. Dan tidak bisa juga na barakallahu fikum menghukumi eh, dengan akal kita terhadap perkara-perkara ghaib tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perkara ghaib perkara yang enggak nampak. Seperti jin, malaikat, eh, nah barakallahu perkara-perkara yang ada di dalam kuburan, kita enggak tahu. Naam ya, kita tidak mengetahuinya kecuali yang dikabarkan oleh dalilan itu. Naam. Wa inna ma yu'tamadu fiha 'ala dalil faqat dan hanya saja disandarkan. Nah, barakallahu fikum perkara-perkara gaib itu kepada dalil saja. Fa hadza wajhu inkarihim lah. Ini ada sisi pengingkaran mereka terhadapnya. Wa 'ala madhhabihimul batil maka berdasarkan pendapat atau prinsip mereka yang batil annalladzi la yusahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunahu. Ini perhatikan baik-baik ini. Berarti berdasarkan pendapat dan keyakinan mereka yang batil bahwasanya sesuatu yang mereka tidak menyaksikan, tidak melihatnya berarti na'am barakallahu fikum mereka mengingkarinya. Karena mizan enggak nampak katanya. Mizan timbangan enggak nampak, nggak kelihatan, berarti nggak ada gitu. Ini berarti kan mereka kan jelas keliru karena perkara-perkara gaib gitu loh. Perkara gaib kita nggak melihat juga. Cuman kita yakin bahwasanya ada. Paham ya? Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Nah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Ada. Nah, barakallahu fikum ada. Cuman kita enggak menyaksikannya. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita enggak menyaksikan kita mengingkarinya. Sekarang antum, antum menyaksikan jin enggak? Allah musta'an. Antum sekarang menyaksikan jin enggak? Menyaksikan jin, kelihatan enggak jin? Tapi yang mengingkari ada jin enggak? Ingkari? Hah? Enggak ngingkari. Jadi sesuatu yang kita enggak bisa melihat itu jangan langsung diingkari. Seperti jin, malaikat, itu enggak kita enggak bisa melihatnya, tapi kita mengingkari adanya enggak? Enggak mengingkari, ada. Karena sesuatu yang ada itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Nah, ada tapi nampak dan ada tapi tidak nampak. Paham ya? Ada nampaknya seperti antum-antum ini kita sama. Kelihatan nampak tembok, pintu, jam, dinding nampak semua. Ada sesuatu yang ada tapi nggak nampak. Jin, malaikat dan alam-alam gaib yang ada. Pak maksudnya ya? Jadi bukan berarti ketika nggak nampak itu nggak ada gitu loh ya. Na'am barakallahu fikum Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Au yu'awwilunahu bi ghairi makna atau mereka mengubah eh, mengubah makna mizan bukan seperti makna aslinya. Eh, katanya apa tadi? Iqamatul adl, menegakkan keadilan. Memang nanti ada mizan hari kiamat itu ada mizan, cuman mizan itu bukan timbangan gitu loh kata mereka. Tapi apa? Menegakkan keadilan menurut Mu'tazilah tadi. Siapa pemimpin Mu'tazilah tadi? Nah, Wasil bin Atha' al-Mu'tazili. Allah musta'an. Ditemani juga pemikiran tersebut disebarkan siapa temannya kemarin? Temannya Wasil bin Atha' siapa? Eh? Amr bin Ubaid. Naam Amr bin Ubaid. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fahum la yungkiruna lafdzul mizan. Mereka tidak mengingkari lafaz mizan. Mizan itu ada gitu loh. Cuman mizan itu maknanya iqamatul adil kata mereka. Kalau mizannya ada kami enggak mengingkari katanya. Cuman mizan itu maknanya apa? Nah ini hati-hati. Mereka mengatakan mizan maknanya apa? Mizan maknanya menegakkan keadilan menurut mereka. Allah musta'an. Li'annahu warada fil Qur'an. Karena sesungguhnya ada dalam Al-Qur'an wal waznu yawma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khatiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun dan timbangan pada hari tersebut benar adanya maka barang siapa yang berat timbangannya maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung dan barang siapa yang ringan timbangannya maka mereka adalah orang-orang yang merugi terhadap diri diri mereka sendiri dengan sebab apa yang dulu mereka telah berbuat kezaliman terhadap ayat-ayat kami. Fa sakulat man mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya berat, maka dia berada di kehidupan yang sangat senang dan bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. neraka yang menyala-nyala, yang panas. Nah, barakallahu fikum, neraka yang menyala-nyala dan panas. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Fala yunkiruna lafdzul mawazin. Mereka perhatikan ini Mu'tazilah itu enggak ngingkari lafaz mizan. Mizan ada, mawazin ada. Cuman mereka mengubah maknanya itu loh yang jadi permasalahan. Paham ya? ya? Jadi permasalahan itu mereka mengubah makna mizan dengan apa tadi? Iqamatul adl, menegakkan keadilan itu kita enggak terima. Kenapa enggak terima? Karena kita semuanya berkeyakinan bahwasanya apa? Yang namanya dalil amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sebagaimana datangnya, jangan membagaimanakan, mengubah maknanya itu jangan. Timbangannya timbangan, yang hakiki yang wujud, yang ada wujudnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala besarnya. Mahum? Naam. Kita lihat di sini. Walakin yufassirunaha wa yuharrifunaha an ma'naha. Akan tetapi walaupun mereka enggak mengingkari lafaz mizan, akan tetapi mereka menafsirkan, mengubah makna mizan dari makna aslinya. Kama huwa haluhum ma'a sa'irin nusus allati tukhalifu 'uqulahum yuharrifunaha an ma'naha as-sahih. Sebagaimana ini keadaan mereka orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya Bersamaan apa? Bersama seluruh dalil-dalil yang berseberangan dengan akal mereka. Karena mereka modalnya akal. Permainannya mereka akal. Jadi kalau ada dalil berseberangan dengan akal mereka, mereka ubah maknanya. Mereka ubah maknanya dari dohir lafadznya. Karena Mu'tazilah sendiri dalam masalah asma wa sifat, sudah kita lewati, mereka apa? Tidak menetapkan adanya sifat. Nama, nam, sifat tidak ada. Paham ya? Itu Mu'tazilah. Al-Jahmiyah dua-duanya. Enggak ada nama, enggak ada sifat. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Amma ahlul haqqi fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha adapun pemegang kebenaran ahlul haqq itu ahlus sunnati wal jamaah mereka beriman dengan mizan sesuai dengan hakikatnya. Naam. Wa wa yakiluna kafiyataha ila Allah jalla wa ala dan mereka menyerahkan nam urusannya atau bagaimana bentuknya, kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mizan itu ada wujudnya enggak? Ada. Cuman bagaimananya wallahu a'lam. Mahum? Nah, yang mengatakan mizan itu menegakkan keadilan benar atau keliru? Hah? Keliru. Kelompok apa tadi? Mu'tazilah. Keliru. Nah, mereka walaupun enggak ngingkari lafaznya tapi maknanya diubah mereka. Diubah sama mereka. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Suma hunaka tatayurus suhuf. Kemudian di sana nanti berterbangannya lembaran-lembaran amalan. Jadi lembaran-lembaran amalan berterbangan. Nanti ada yang mengambil dari tangan kanannya dengan tangan kanannya, ada juga yang mengambil dengan tangan kirinya. Yang mengambil dengan tangan kanannya tanda keselamatan. Yang mengambil dengan tangan kirinya tanda kesengsaraan waliyadzubillah. Kita lihat. Sumahuna hunaka tatayurus suhuf. Kemudian di sana nanti berterbangan lembaran-lembaran amalan. Naam Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalan dengan tangan kanannya, mereka orang tersebut mengatakan, "Kemarilah, bacalah catatan amalanku." Senang. Diberikan dengan tangan kanan senang. "Kemari, baca catatanku atau catatan amalan amalanku." Ila qouli ta'ala, "Wa amma man utiya kitabahu bisyimalihi" fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah nyesal sebaliknya dan ada pun orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya Fayakul seraya berkata duhai seandainya celakalah aku kalau seandainya enggak usah diberikan saja catatannya enggak mau noleh enggak mau melihat catatan sendiri enggak mau karena menyesal catatannya catatan apa buruk semuanya Allah musta'an ikhwan fi din azza wa Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan catatan tersebut melalui tangan kanan. Karena ini perkaranya bukan perkara sepele. Bukan catatan yang antum lihat sekarang ini bukan, lain lagi. Catatan amalan. Nah, barakallahu fikum catatan amalan. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini, summa ba'da hadil ahwal kulliha, kemudian setelah kejadian-kejadian ahwal yang menakutkan dan mengerikan ini seluruhnya, hunaka sirat. Ini hati-hati. Di sana ada sirat apa itu sirat? Jembatan. Jembatan tersebut digambarkan apa? Ahaddu minas saif adak minas syar. Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Ngeri sekali barakallahu fikum. Kalau kita bayangkan dan bayangkan kita akan mampu. Gimana nyebrangnya? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Kita katakan keberadaannya lain. Di sana jangan dibayangkan seperti di dunia. Yang bisa menyeberangi dengan selamat adalah orang-orang yang amalannya bagus. Amalan itu yang menyertainya. Ada yang nyebrang seperti apa? Kilatan petir, cepat sekali. Ada yang nyebrang dengan lari. Ada yang nyebrang seperti mengendarai kuda balat, Paham ya? Ada yang nyebrang dengan berjalan. Ada yang merangkak selamat. Ada juga yang nyebrang baru belum sampai tujuan sudah jatuh ke bawah. Di bawahnya neraka jahanam. Wallahualam. Ada apa di situ? Ada kalalip. Apa kalalip? Apa kalalip? Anjing? Petir? Apa kalalip? Tangan-tangan? Seperti pisau-pisau? <laughs> Apa kalalip? Eh? Pengait. Ya semacam pengait atau semacam sesuatu yang bisa menyambar. Yang ujungnya itu bisa dikatakan bengkok Paham ya? Jadi menyambar-nyambar, sesuatu yang menyambar-nyambar. Nah, orang yang selamat tersambar oleh itu. Masuk ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Tapi ketika sudah nyebrang ke sirat, apakah masuk surga langsung? Atau nunggu dulu? Masuk surga langsung atau nunggu dulu? Nunggu dulu. Karena nanti yang membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Cuman se segenap para nabi mereka berdoa, bayangkan berdoa. Padahal tahu umatnya berbagai macam bentuknya, tapi berdoa. Allahumma apa? Allahumma Allahumma salim salim Allahumma salim salim ya Allah selamatkanlah selamatkanlah paham ya doanya sangat simpel tapi mendoakan bayangkan barakallahu fikum karena keadaannya ngeri sekali sirat jembatan tersebut bagaimana sifatnya tadi jembatannya lebih tajam daripada pisau pedang terus lebih lembut daripada rambut. Ngeri sekali barakallahu fikum. Naam. Kemudian licin, memelesetkan. Orang yang tidak bisa nyebrang orang-orang yang dari kalangan orang kafir dan orang-orang munafikin. Naam, barakallahu fikum mereka sebagian dari mengatakan orang kafir langsung masuk ke dalam neraka. Orang munafikin mereka mencoba untuk menyebrang tapi enggak sampai, jatuh. Naam, Allah musta'an. Rasulullah assalamatul afiyah. Kita lihat di sini. Naam barakallahu fikum Huna siratu mansuban ala matni jahannam. Di sana ada jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahannam. Wasirat huwa tariq. Sirat itu adalah jalan. Bisa dikatakan jembatan juga ya. Wa huwa mayusamma bil Dinamakan dengan qantarah jalan tersebut. Alamat jahannam di atas apa? neraka jahannam. Ada yang mengatakan gelap sekali di situ, butuh cahaya. Nah, barakallahu fikum namun orang-orang mukminun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala diberikan cahaya. Tadi bayangkan yang pertama kali nyebrang seperti orang yang apa? Ada yang seperti kilatan eh, petir, eh, petirnya, enam kilatan petir cepat sekali, wes gitu, cepat sekali. Nah, barakallahu fikum yang jelas itu semuanya dengan amalannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ai ala wasat jahannam. Barakallahu fikum maksudnya berada di tengah nah di atas tengah apa? neraka jahannam. Yamurrul khalaiqu kulluhum ala hadas sirat. Semua makhluk secara globalnya mereka semuanya berjalan di atas jembatan tersebut. Wa huwa adakku minas wa ahaddu minas saif. Itu digaris itu. Digaris ingat-ingat itu. Bahwasanya rambut tersebut, ah, rambut, jembatan tersebut atau sirat tersebut lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu di garis itu ya. Nah, barakallahu fikum itu ciri-ciri sirat. Naam. Wa aharru minal jamr dan lebih panas daripada bara api. Tahu bara api antum? Ini lebih panas ini, enggak sembarangan, lebih panas. Nah, barakallahu fikum. Jadi sudah berapa ini ciri-cirinya? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, lebih panas daripada bara api. Paham ya? Tiga sifat tersebut mengerikan sekali. Allahumma salim salim. Naam. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia berjalan di atasnya sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Tajri bihim a'maluhum fawqas sirat. Nah, berjalan atau amalan-amalan mereka yang membuat mereka jalan di atas sirat tersebut. Ada yang cepat, ada yang lambat. Allah musta'an. Faminhum man yamurru kal barqi al khatif. Di antara mereka ada yang na barakallahu fikum menyeberang seperti apa? kilatan petir yang sangat cepat menyambar cepat sekali. Nah, barakallahu fikum. Intinya selamatkan. Wa minhum man yamuru karih, ada juga yang mereka menyeberang seperti rih apa rih? Angin. Naam. Wa minhum man yamuru kal farasil jawad. Ada juga di antara mereka yang nyebrang seperti apa? Kuda balap. Tahu kuda antum? Tahu kuda? Pernah lihat? Eh, ini kuda balap, cepat. Nah, seperti itu. Wa minhum man yamurru bil ibil. Ada juga di antara mereka yang menyeberang seperti orang yang mengendarai onta. Tahu onta? Tahu onta antum? Tahu onta? Tahu onta? Pernah lihat? Di mana? Pernah lihat? Belum pernah kan? Ngam. Yang penting tahu. Paham Yang penting tahu walaupun belum pernah lihat, yang penting tahu onta itu apa. Onta itu hewan hewannya. Naam barakallahu fikum seperti orang yang mengendarai onta. Wamin minhum man ya'du adwa ada juga di antara mereka yang apa barakallahu fikum hafizakumullah, nam lari. Ya ya adu lari ya. Nam ayo lari. Wa minhum man yamshi masya. Ada juga di antara mereka yang jalan. Jalan tapi sampai Masya Allah. Wa minhum man yazhafu zahfa. Di antara mereka juga ada nyebrang dalam keadaan yazhafu zahfa yaitu dalam keadaan apa? Hah? Dalam keadaan apa? Merangkak. Merangkak atau istilahnya itu merayap. Paham ya? Zahf. Paham ya? Ngeri sekali yang jelas semoga kita selamatkan aja. Naam. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Ada di antara mereka ini sambar. Sambar oleh apa tadi? Kalalit. Nah, sambar kalalit. Nah, sambar kalalit dan akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam billah. Karena kalalit ini bukan anjing-anjing yang keliru ya. Anjing itu jamaknya bukan kalalit tapi akalit. Jangan sampai keliru ngartikannya. Nanti antum artikan di bawah jembatan tersebut ada anjing-anjing yang menyambar, keliru. Nah, ya mungkin dikirain kalalit artinya anjing ya. Lain, kalb. Kalbun itu anjing jamaknya kilabun, aklubun, akalit. Eh, akalibu itu anjing. Tapi kalau kalalit itu jamaknya kalub. Nah, sesuatu yang menyambar tadi itu ya, yang ujungnya itu bagaikan apa? Eh, Kasyaf sa'dan, seperti duri sa'dan yang ujungnya bengkok kayak kail. Intinya ngeri, paham ya? Enggak usah dibayangkan sudah, yang jelas semoga kita selamatkan. Naam. Wa hadza madhkurun fil Qur'an ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala telah berfirman, "Fa rabbika wa syaitina." ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ayyuhum شد على الرحمن rahmani ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها ini syahidnya وإن منكم إلا واردها tidaklah ada di antara kalian kecuali melewati menyeberangi jembatan tersebut as-sirat bagaimana ciri-cirinya tadi lebih tajam daripada pedang lebih lembut daripada rambut lebih panas daripada bara api ngeri sekali barakallahu fikum di bawahnya ada apa tadi anjing malaikat di bawah sirat itu ada apa di situ eh eh semacam Nah barakallahu fikum kalalib jamak dari apa? Kalub. Nah, sesuatu yang istilahnya apa kalau bahasa Jawanya gantol. Maksudnya oh sesuatu yang intinya menyambar-nyambar. Nah barakallahu fikum eh bahasa dosanya apa Ustaz Bilal? Bahasa dosanya apa? Sesuatu yang nyambar itu apa? Intinya gitu ya. <laughs> intinya gitu aja. Eh, sesuatu yang nyambar gitu. Nah, insyaallah paham ya, enggak usah dibayangkan ya. Insyaallah paham. Nah, seperti itu. Kalalib, kalub. Semacam kail tadi itu ya ujungnya bengkok. Kemudian barakallahu fikum kullun nas yariduna jahannam. Semua manusia melewati di atas neraka jahanam tersebut. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah ada di antara kalian kecuali melewatinya. Itu semuanya adalah ketetapan yang harus eh, dilampaui ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarudz zalimin fiha jithiya." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim na barakallahu fikum terjerumus tersungkur ke dalam neraka tersebut. Fa idza tajawazu sirata uqifu lil qisas. Kemudian ketika mereka sudah melewati sirat, mereka diberhentikan di situ untuk dikisas, dimintai pertanggungjawaban yuktasu li ba'dihim min ba'd. Nah, barakallahu fikum dikisas eh, untuk sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Ya mungkin kisah-kisah yang Allah Taala tetapkan untuk mereka. Fa idza hudzibu wa nuqqu udina lahum fi jannah. Ketika orang tersebut sudah disucikan, dibersihkan, nam barakallahu fikum, dihilangkan kotoran-kotorannya, diizinkan bagi mereka untuk masuk surga. Tapi ingat sebelum masuk surga Rasulullah lah yang pertama kali membuka pintu surga. Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga. Memang di situ ada malaikat penjaga surga. Ya. Nah, malaikat tersebut mengatakan, "Aku tidak diizinkan untuk memberikan kunci ini kecuali hanya kepada engkau." Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang membuka pintu surga. Orang yang pertama kali masuk surga dari kalangan manusia siapa? Nabi dan para rasul. Nabi dan para rasul. Dari kalangan umat-umat siapa? Dari kalangan umat-umat siapa? Hah? Siapa? Dari kalangan umat-umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umum. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah." Kita ini orang-orang belakangan namun nanti di hari kiamat yang paling depan yang paling depan. Nasehulullah, Assalamualaikum. afiyah. Naam. Kita lihat di sini. Ar-ruknus sadis rukun yang keenam, al-iman bil qadar. Beriman dengan takdir, ini wajib. Karena yang namanya takdir itu apa? Sirullahi jalla wa ala. Ini kaidahnya. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Orang enggak ada yang tahu kan takdir Allah taala. Antum sudah berupaya menjaga diri, merawat diri, biar enggak jerawatan, tetap jerawatan juga. Paham ya? Contohnya saja. Contohnya ya, afan ya. Karena takdir Allah Ta'ala itu sesuatu yang kita nggak bisa mengetahuinya. Sirullah. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berupaya mencari jalan yang bagus, jalan yang halus. terpleset juga. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus beriman dengan takdir. Yang baik maupun yang buruk. Tapi ingat. Baik buruknya takdir itu dinisbahkan kepada zat yang ditakdirkan. Adapun dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan semuanya apa? bagus, semuanya baik karena di balik takdir itu ada hikmah. Itu ingat-ingat kaidahnya ya. Baik buruknya takdir itu dilihat dari zat yang ditakdirkan. Paham? Adapun dilihat dari zat yang menakdirkan, semuanya bagus, semuanya baik karena di balik takdir itu ada apa? Hikmah. Itu penting sekali, jangan sampai keliru ya. Berarti Allah Taala menakdirkan takdir yang baik dan buruk. Naam? Paham ya? Contohnya orang yang takdirkan dalam keadaan misalkan naam barakallahu fikum lumpuh misalkan. Itu kalau dinisbahkan kepada orang itu kan jelek, kurang gitu loh istilahnya. Tapi di balik itu ada hikmah enggak? Ada hikmah atau tidak? Ada hikmah. Harus kita yakini itu. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, kita lihat wal qadaru huwa sirrullahi jalla wa ala. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih mengenai ain, al-ainu haqqun bahwasanya ain itu benar adanya. Ain itu sesuatu yang memang Allah Taala uji. Allah Taala terkadang menguji seorang hamba itu memiliki ain. Eh, barakallahu fikum kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan, itu disyariatkan agar apa? Agar mendoakan barokah. Nah, barakallahu fi atau Allahumma barik atau masya Allah, subhanallah jangan wah wah wah wah. Bagus sekali ya. Jangan. Karena seperti itu dikhawatirkan orang yang nampak merasa kagum dan keheran-heranan tadi itu apa? Nam ditimpa oleh ain. Kalau ditimpa oleh ain, yang dilihat tadi bisa rusak. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebutkan dalam sebuah hadis kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain inilah yang mendahuluinya. Apa maksudnya? Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain inilah yang mendahului takdir. Tapi ada nggak? Nggak ada. Semuanya dengan takdir Allah taala. Hatta ain pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Antum paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi yang namanya ain itu memang ujian, ujian. Enggak semua orang enggak semua orang apa diuji dengan ain tersebut. Oleh karena itu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan hendaknya apa? falyubarik, hendaknya dia mendoakan barakah. Barakallahu fi. Masyaallah. Allah mabarik Subhanallah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Karena terkadang orang enggak terpikir ke situ. Ya, cuma melihat masya Allah, enggak eh, enggak mengucapkan masya Allah wala subhanallah tapi bagus sekali ini. indah sekali ini. Dibiasakan tadi itu. Barakallahu masya Allah Allahumma barik subhanallah. Mungkin melihat anak kecil gemuk ya kan atau lucu, ya subhanallah, masya Allah Allah barik atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, ingat-ingat ya, takdir adalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala sirrullah jalla wa ala wal qadaru huwa ma qadarahu Allah mimma kana wa ma yakun illa an taqumas saah takdir ini maksudnya adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan yang Allah telah takdirkan berupa apa-apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tercatat di dalam lauhil mahfud awalu ma khalaqallahu al-qalam fa qala uktub pertama kali Allah telah menciptakan pena pena apa itu Pena untuk mencatat tadi ya. Nah, barakallahu fikum Allah Ta'ala mengatakan, "Uktub, tulislah." Penanya bicara, "Wa ma Apa yang aku harus tulis? Penanya bicara dengan seizin Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, apa yang aku harus tulis? Uktub. Nah, barakallahu ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh pena tersebut, tercatat dalam lawil Mahfud. Semua yang tercatat di dalam lawil Mahfud tidak bisa berubah, tidak bisa tidak bisa diganti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatan-catatan yang kita yang dipegang oleh malaikat eh, ketika kita semua masih berada di kandungan ibu kita, ya kan? Nah, ketika kita sudah berbentuk, eh, janinnya berbentuk, itu kan di diutus malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, sengsara ataukah orang yang bahagia. Itu semuanya catatan diambil dari kitab asalnya, kitab induk yaitu Lauhul Mahfudz. Nah, nanti akan kita lewati insyaallah taala. na barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza masakumullah, perhatikan baik-baik. Jadi takdir itu tadi apa? Apanya Allah taala? Takdir tadi apanya Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya Allah Subhanahu wa taala, sirullah jalla wa ala. Dihafal itu. Karena enggak ada yang tahu kan? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu dan semua yang takdirkan itu enggak pernah meleset. Eh, antum ditakdirkan sakit, ya tetap sakit. Ditakdirkan sehat ya sehat. Paham ya? Enggak enggak pernah meleset sama sekali. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu enggak boleh ya. Nanti dalam masalah takdir ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Enggak boleh seorang berhujah dengan takdir di dalam melakukan apa? kemaksiatan. Tapi justru disyariatkan berhujah dengan takdir ketika ditimpa musibah. Bedakan. Ketika ditimpa musibah, berhujah dengan takdir enggak masalah. Tapi kalau timpa kalau dalam keadaan dia melakukan maksiat berhujah dengan takdir dilarang. Paham belum maksudnya nih? Contohnya antum jatuh terpeleset misalkan, jangan bilang tadi kalau nggak lewat sini ya nggak kepleset. Nah, hati-hati. Itu ucapan yang tidak benar. Kalau seandainya tadi nggak berangkat ke pondok ya nggak tabrakan misalkan. Nauzubillah ya. Itu juga nggak boleh. Semuanya Pak qadarul masyafa'al. Allah taala menakdirkannya semua terjadi. semua terjadi. Nah, misalkan antum afan, Akh Yusuf, kehilangan dompet, dompet isinya 5 juta. Nah, tadi kalau nggak dibawa ke pondok nggak hilang atau qadar masyafa'al. Itu yang bagus. Walaupun ngomel-ngomel dulu ya. Karena seringnya orang kayak gitu seringnya. Karena yang namanya barakallahu fikum as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya ini semuanya kita bukan antum aja kita pun terkadang terjatuh dalam perkara ini. Ngomel dulu baru sabar. Jarang sekali yang sabar di awal itu jarang sekali. Padahal kesabaran yang paling bagus yang mana? Awal kali timpa musibah as-sabru 'inda sadmatil ula. Jadi kesabaran yang paling aula paling afdal itu ketika awal kali ditimpa musibah dompetnya hilang qaddal masyafa'al jarang sekali gitu ya ngomel-ngomel dulu siapa yang lihat dompet anak bagaimana ini isinya 5 juta nggak sembarangan jarang sekali dia sabar mengucapkan qadarullah masyafa'al tapi walaupun setelah ngomel-ngomel dia sadar memang ini takdir Allah udah tapi biasanya ngomel-ngomel dulu ya bukan berarti itu nggak sabar sabar cuman yang paling abdul yang pertama tadi eh, sabar yang paling abdul adalah ketika awal kali timpa musibah tadi itu apa maksudnya ya nah barakallahu fikum seperti itu kalau misalkan ada pencuri, ada pencuri, misal misal ada pencuri, pencurinya dinasihati, "Pak, mencuri itu haram, Pak." Qadarul syafaat. Keliru nggak pencurinya itu? Keliru karena dia melakukan maksiat berujian dengan takdir. Dahulu kalau mungkin atau sudah pernah dengar juga, kalau nggak salah sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Usul Salasah atau Salasul Usul disebutkan kisah zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya Amirul Minin saat itu beliau menangkap pencuri, ingin ditegakkan hak, ingin dihukum, dipotong tangannya. Nah, pencurinya malah mengatakan mahlan ya Amirul Mukminin. Nam inna di bi Rilah. Sabar, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, aku mencuri dengan takdir Allah katanya. Dia berarti berhujah dengan takdir terhadap perbuatan maksiatnya. Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Aku ingin memotong tanganmu ini juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena enggak benar. Eh, perbuatan maksiat berurusan takdir enggak benar ya. Nah, menunjukkan bahwasannya takdir memang boleh kita ucapkan ketika ditimpa sebuah musibah tadi itu. Karena Rasulullah mengatakan lau anni fa'altu kada lakana kada kada itu dilarang ucapan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Rasulullah mengatakan fa in asabaka syai'un falatakul law anni fa'altuka law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullahu wa masyafa'ala au qadarullahi wa masyafa'al. Artinya apa? Apabila engkau ditimpa sebuah musibah, bencana, jangan mengatakan kalau seandainya seperti ini saya seperti ini. Kalau seperti ini saya seperti itu. Nah, jangan. Kenapa? Tapi ucapkanlah wa masyafa'al. Allah telah menakdirkan semuanya terjadi. Fa law taftahu amal syaitan karena lau itu membuka pintu amalan setan. Paham ya? Jadi kalau kita misalkan tema musibah, itu tadi solusinya, qadarul masyafa'al. Nah, seberat apapun ya kita arahnya ke situ. Semua Allah telah menakdirkan. nam Allah musta'an. Kita lihat sini, jaral qalamu kemudian pena berjalan menulis Nah barakallahu fikum bil maqadir dengan takdir-takdir karena Allah taala nah telah menetapkan semuanya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 fasana sesungguhnya Allah taala telah mencatat semua takdir makhluknya ya, sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun 50 ribu tahun sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya semuanya tercatat di dalam lauhil Mahfuz 6 sekarang pertanyaannya jodoh. Tahu oh, jodoh enggak antum? Jodoh pasangan hidup itu takdir Allah taala bukan? Nah, takdir juga ya. Terkadang dia mencari yang dekat dapat jauh. Nyari orang Jawa dapatnya orang Sumatera. Nah, contohnya aja ya. Semua takdir Allah taala. Tapi dia ketika proses mencari itu pilihan. Paham ya? Pilihan. Cuman setelah ditetapkan dia dapat jodoh itu takdir Allah taala. maksudnya ya? Jangan Masa sih kita bisa bisa mencari pilihan? Memang bisa mencari pilihan, tapi kalau sudah dapat, ketika dia dapat itu takdir Allah Taala bukan? Takdir Allah Taala. Ketika dia mencari itu juga takdir juga. Ditakdirkan dia mencari. Ketika dia dapat, itulah takdirnya. Maksudnya, nah ada yang inginnya mencari sama-sama satu kampungnya, tapi dapatnya di seberang pulau sana. Maksudnya ada kan itu? Ada takdirnya, memang takdir semuanya. Nah, barakallahu fikum itu hanya gambaran global saja. Hanya gambaran global seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa kutiba fil lauhil mahfud ma huwa kainun ila yaumil qiyamah dan telah tercatat dicatat di dalam lauhil mahfud seluruh apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan pertama kali kolam itu pena. Eh, Allah Ta'ala mengatakan tulislah. Penanya bicara, apa yang harus aku tulis? Tulislah seluruh perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah sekarang pertanyaannya pena dengan ars itu duluan mana? Ars makhluk bukan? Makhluk pena makhluk bukan? Makhluk. Tapi pendapat yang kuat mana yang duluan arsnya atau penanya? Arsnya. Wa kana wa 'alal ma'. Paham ya? Dan arsnya Allah Taala di atas air. Itu kan bisa jadi barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya memang itu yang kuat. Bahwasanya ars eh, diciptakan terlebih dahulu daripada penanya. Maaf insyaallah ya, panjang lebarnya nanti kita bahas dalam kitab Al-Aqidah hawiyah, Nah, ya. setelah ha'iyah ini, ha yang kita baca ini masih ada apa? Lum Lum'atul I'tiqad. Setelah itu nanti masih ada Aqidah atau hawiyah nanti. Berapa tahun yang akan datang insyaallah kalau antum sabar kita baca. Nah, barakallahu fikum, kalau enggak sabar ya, Allah. Yang jelas barakallahu fikum disebutkan mengenai mana duluan arsy atau pena di di sana. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah kita lihat di sini. Kata beliau, "Fala usaiun ilah ilah bikota Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan takdir. Paham ya? Kecuali dengan takdir. Barakallahu fikum. Naam. Seperti itu ya, semuanya dengan takdir. Inna kholakna khalaqnahu bikodar Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Fal umuru laisat abasan au au unfan, bal hiya muqaddaratun min qabl. Perkara-perkara itu bukan datang begitu saja sia-sia gitu ya. Datang tiba-tiba bahkan apa? semuanya sudah takdirkan sejak dahulu. Paham ya? Semua takdirkan Barakallahu fikum. Antum duduk di sini ditakdirkan enggak? Ditakdirkan. Tidak ada yang mengingkari eh, ilmu Allah taala kecuali orang-orang yang menyimpang dari kalangan qadariyah. Al-qadariyah kelompok sesat. Mereka mengingkari ilmu Allah taala. Jadi Allah taala tidak mengetahui kejadian sesuatu kecuali setelah terjadinya. Al-amr unuf kata mereka. Siapa pencetus qadariyah ini? Ingat-ingat. Dhahara bil Basrah rajulun yuqalulahu muncul di Basrah saat itu. Seorang sosok lelaki yang dikenal dengan pencetus Qadariyah. Siapa? Ma'bad al-Zuhani. Paham ya? Ma'bad al-Zuhani. Lihat tadi ya. Lain kali dihafal. Paham ya? Nah, Ma'bad al-Zuhani. Nah, barakallahu fikum dilaporkan oleh siapa? oleh nah barakallahu fikum salah seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar. Kisahnya kalau tidak salah sambungan dari hadis Jibril. Paham ya? Hadis Jibril itu awalnya ada sambungannya itu. Nah barakallahu fikum. Jadi dilaporkan oleh Abdullah bin Umar ketika lagi umroh bahwasanya di Basrah itu muncul seseorang yang dikenal Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan bahwasanya apa? Innal amra unuf. Sesungguhnya semua perkara itu unuf. Maksudnya apa? Allah taala tidak mengetahui kejadian tersebut kecuali setelah terjadinya. Jadi antum duduk di sini itu nggak tahu Allah taala kecuali setelah duduk. Amlum. Ini keliru ya. Disebutkan dalam kisah tersebut mereka orang-orang ini, pedaria ini mempelajari ilmu, memperdalam ilmu agama bayangkan. Tapi subhatnya tadi itu mengatakan innal amra unuf. Akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika dikabarkan seperti itu langsung berlepas diri dia. Nah, jika kalian bertemu mereka, akhbirhum kabarkanlah kepada mereka anni bariun minhum wa hum bura'un minni kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun juga berlepas diri dari kami bukan termasuk bagian dari kami kemudian beliau bersumpah na barakallahu fikum balladhi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku berada di tangannya Maksud demi Allah ya enam lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhaban ma qabila minhu hatta yu'mina bil qadar atas semakna itu. Artinya apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah satu di antara mereka menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud emas, enggak diterima sama sekali Allah Ta'ala. Sampai dia mau beriman dengan takdir, bayangkan itu. Ma'bad al-Juhani, ingat-ingat. Ma'bad al-Juhani, pencetus pemikiran Qadariyah di Basrah awal awalnya itu. Nah, barakallahu fikum di zaman Nam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah bisa dilihat panjang lebarnya kalau tidak salah kalau kalau tidak keliru Naam di awal-awal sambungan hadis Jibril. Benar enggak? Naam, nanti dibuktikan ya yang enggak percaya ya. Mungkin masih ragu dilihat sana. Naam barakallahu fikum yang jelas kisahnya tadi itu. Siapa tadi namanya? Pencetus Qadariyah tadi siapa namanya? Allah <laughs> Ustaz. Siapa? Siapa? Siapa? Hah? Ma'bad al-Juhani. Ingat-ingat. Ma'bad al-Juhani. Tertulis belum? Ya, tulis. Nah, barakallahu fiikum tulis. Ma'bad al-Juhani pencetus Qadariyah. Nah, Muhasim atau Atha pencetus Mu'tazilah itu penting karena sejarah ya istilahnya gitu nah barakallahu fiikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an Nabroaha. Perhatikan baik-baik, Allah taala berfirman, "Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa yang ada di muka bumi ini, tidak pula yang menimpa pada diri-diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat sebelum Allah taala menciptakan musibah tersebut." Paham ya? Jadi sebelum musibah itu menimpa kita sudah tercatat itu. loh ini musibah akan menimpa si fulan. Si fulan akan sakit pada tanggal ini jam sekian sampai hari ini tercatat semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang namanya penyakit itu takdir Allah taala atau bukan? Eh? Katanya ada doa yang bisa mengubah takdir. Katanya ada yang katanya takdir Allah itu nggak bisa diubah-ubah katanya. Tapi katanya dalam hadis sebutkan bahwasanya apa? Ada yang bisa mengubah takdir itu doa. Maksudnya bagaimana itu maksudnya? Benar nggak itu? Benar nggak? Eh? Benar nggak? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana maksudnya? Ada yang ada nggak sesuatu yang mengubah takdir? Apa tadi? Maksudnya bagaimana? Eh? Ada takdir yang bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah? Kenapa? Itu nggak bisa diubah. Kemudian takdir yang bisa diubah? Yang catatan malaikat. Enggak usah panjang lebar kalau fikum. Memang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Itu mungkin kita kita bisa artikan bahasanya diubah dari takdir ke takdir yang lain. Paham ya? Dengan izin Allah taala. Misalkan antum ditakdirkan sakit, takdir bukan? Antum berdoa ya Allah, Allah masfini syifaan la yughadir saqama. Allah masfini syafaqallah. Eh, berdoa enggak? Ternyata bisa sembuh. Paham ya? Berubah enggak takdirnya? Tapi dari takdir ke takdir yang lain. Ketika antum sakit takdir Allah, ketika antum sembuh juga Takdir Allah Ta'ala, semuanya takdir Allah Ta'ala. Tercatat dalam lahir mahfud. Paham maksudnya ya? Antum sekarang ketika sakit kan itu sakit, antum berdoa. Berubah menjadi sembuh. Berubah gak takdirnya? Bisa dikatakan aslinya nggak berubah takdirnya. Semuanya dua-duanya takdir Allah Ta'ala gitu loh. Ketika sakit juga takdir Allah Ta'ala. Antum berdoa, nah sebab doa itulah yang dengan seizin Allah Ta'ala mengubah semula dia sakit menjadi sembuh. Sembuhnya itu juga takdir Allah Ta'ala. Paham belum? Gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi Naam semuanya bagi Allah Taala mungkin. Hatta yang terletak dalam Lauhul Mahfuz saja itu untuk berubah mungkin enggak? Dengan seizin Allah Taala mungkin Allah Taala yang bisa mengubahnya. Paham tuh ya? Cuman kalau makhluknya enggak bisa sama sekali. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu kitabin huwa Lauhul Mahfuz wa qauluhu qabli an nabraha yakni nakhluqaha wa nujidaha. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan penyakit atau musibah tersebut Allah Ta'ala sudah menetapkan di dalam lauhal mahfud. Na'am barakallahu fikum wa'idakumullah Cukup sekian disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Nasallaha as afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.